Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da ikhwani fi din azza wa jazakumullah sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru yaitu hadis yang keempat dari hadis-hadis arba'in anawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaih. Yang mana terakhir kita ambil adalah hadis yang ketiga mengenai penyebutan rukun Islam, arkanul Islam. Dan insyaallah taala semuanya sudah menghafalnya. Sekarang kita akan masuki hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini menjelaskan tentang urut-urutan atau tahapan-tahapan penciptaan manusia dan juga penyebutan bahwasannya rezeki manusia sudah tercatat sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita yaitu ketika berusia kurang lebihnya 4 bulan Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh serta mencatat rezekinya, ajalnya, kemudian kapan dia meninggal dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Naam, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaih. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu Dari hadisnya Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabiyun janil, sahabat yang mulia yang memiliki keutamaan yang luar biasa, yaitu kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kalau seandainya ditimbang nanti itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Kisahnya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Berkali-kali kami nukilkan barakallahu fikum suatu ketika Segenap para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud memanjat sebuah pohon, itu pohon arok, pohon siwaknya. Kemudian karena ada angin terombang-ambingkan, yaitu terombang-ambinglah kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud karena kecilnya. Akhirnya segenap para sahabat saat itu tertawa mereka. Tertawa karena melihat kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW dengan semakna bertanya kepada mereka, lima tadhakun, lima tadhakun, sebab apa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa sebabnya karena kecilnya kedua betisnya Abdullah Mas'ud al anhu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud ditimbang di suatu timbangan nanti niscaya lebih berat daripada Jabal Uhud, daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, Abu Abdurrahman. Qala beliau berkata, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa shadiqul masduq." Telah menceritakan kepada kami, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Shadiqun fi dzatihi wa masduqun fi qawlihi. Maksudnya apa? Secara zatnya Rasulullah memang jujur dan ucapannya pun dibenarkan itu loh. Ucapannya ucapan yang benar. Karena Rasulullah tidak berucap melainkan apa? Dari wahyu yang Allah taala wahyukan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berucap dengan hawa nafsu, melainkan yang Rasul ucapkan itu adalah wahyu yang Allah Taala wahyukan kepadanya. Maafun insyaallah ya. Jadi syariat baik perintah, larangan atau yang semisalnya yang sumbernya dari Rasulullah SAW itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. ada Adapun perkara-perkara dunia tentunya Naam Rasulullah saja mengembalikan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang dunia. Oleh karena itu Rasulullah ketika melihat atau salah satu sahabat bertanya tentang masalah dunia, nah perkara yang mereka nah bicarakan barakallahu fikum Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Menunjukkan bahwasanya masalah dunia Rasulullah SAW juga mengembalikan kepada orang-orang yang ahli dalam masalah dunia. Namun syariat barakallahu fikum yang Rasulullah ucapkan itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang berupa syariat ya, berupa syariat. Nah, barakallahu fikum. Adapun perkataan-perkataan per individu seperti kita bicara atau yang semisalnya tentunya kembali kepada tabiat manusia masing-masing. Wa illa syariat yang Rasulullah ucapkan berupa larangan, ancaman, perintah atau yang semisalnya tidak terlepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum Nah, sebagaimana para nabi dan rasul juga diberikan keamanan dari kekeliruan dan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya barakallahu fikum, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih 40 yawman nutfatan. Perhatikan baik-baik ini, tahapan pertama. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Jadi jangan sampai durhaka dengan ibunya Bang ya? Di dalam perut ibunya dia dikumpulkan penciptaannya. 40 hari pertama nutfatan berupa 6 gumpalan air mani. Naam barakallahu fikum, ini 40 hari pertama. Jadi penciptaannya prosesnya dalam perut ibu kita barakallahu fikum, jangan ada yang berani atau istilahnya durhaka atau bentak atau intinya berani dengan kedua orang tua jangan terutama ibu barakallahu fikum. Karena ibu ini sangat luar biasa bagaimana perjuangannya Ketika kita berada di kandungannya, kemudian enam kurang lebihnya sekitar 9 bulan di dalam kandungan bagaimana? Kemana saja kita nam barakallahu fikum dibawa, kemudian dirawat, kemudian nam ibu kita pun memilih makanan-makanan yang bisa apa memberi kesehatan untuk anaknya. Setelah melahirkan enggak dibiarkan, disusui, dibesarkan, dirawat, dididik. nam barakallahu fikum jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita, terutama ibu barakallahu fikum. Na'am. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih yaitu ketika salah satu di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah menyatakan ummuka. Qultu sumaman qala ummuka. Qultu sumaman qala ummuka. Tiga kali bayangkan. Ibumu Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu sampai tiga kali. Kemudian siapa ya Rasulullah? Suma abu. Kemudian bapakmu. Menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua sangat ditekankan terutama ibu kita fikum. Jangan bantah, nolak, bangkang atau durhaka. Selama perintah yang diperintahkan orang tua tersebut adalah perintah yang baik, perintah yang ma'ruf, perintah yang tidak melanggar syariat, maka wajib kita menunaikannya dan juga berbakti kepadanya. Berikutnya, 40 hari pertama berbentuk apa tadi Talha? 6 gumpalan air mani. Kita lihat berikutnya. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya, na'am barakallahu fikum juga menjadi gumpalan tapi bukan gumpalan air mani lagi. Nah, berbentuk apa? Gumpalan darah. Sudah menjadi gumpalan darah. Nah, 40 hari berikutnya. Berarti sudah berapa hari? 80 hari. Summa yakunu mudghatan misal kemudian menjadi gumpalan daging setelah itu. Bisa dikatakan berbentuk. Berarti setelah berapa hari? 120 hari, ya kan? 120 hari, yaitu kurang lebihnya berapa bulan, Pak? 6 4 bulan. 4 bulan tersebut biasanya kalau normal itu sudah berbentuk sudah berbentuk. Nah, ketika 4 bulan tersebut, ingat-ingat ya, 40 hari pertama wujudnya gumpalan air mani. 40 hari berikutnya gumpalan darah. 40 hari berikutnya sudah gumpalan daging barakallahu fikum berbentuk manusia. Naam. Hanya saja belum apa Allah taala izinkan untuk keluar. Dalam artian masih berada di perut ibunya. Naam kita lihat Summa yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Naam, kemudian Allah taala mengutus malaikat atau malaikat ada yang diutus Naam, untuk apa? Meniupkan padanya roh ketika usia 120 hari. Ya, ketika usia 120 hari atau 4 bulan, perhatikan baik-baik, sudah ada rohnya biasanya. Naam, Allah telah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh padanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Empat perkara ini catatan yang dicatat oleh malaikat ini tidak terlepas dari Lauhul Mahfuz. Paham ya? Jangan sampai antum beranggapan ada catatan tersendiri tidak. Ini catatan yang dibawa oleh malaikat atau yang Allah telah perintahkan oleh malaikat ini, ini pun diambil dari Lauhul mahfud. Karena semuanya sudah tercatat dalam Lauhul mahfud sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Nah, barakallahu fikum. Jadi 50 ribu tahun sebelum Allah telah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat di dalam Lauhul mahfud semuanya. Kita lihat nanti penjelasannya. Diperintahkan untuk mencatat empat perkara. bikatsmi rizkihi. Untuk mencatat rezekinya. Wa ajalihi ajalnya. Kapan meninggalnya. Wa amalihi dan amalannya. syaqiyun au sa'idun. Maksudnya, huwa syaqiyun au huwa sa'idun. Dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang bahagia. Tercatat semuanya di dalam. Nah barakallahu fikum. Perut ibu tadi itu. Paham ya? Ketika usia 4 bulan. 120 hari barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama' Nah, berdalilkan dengan hadis ini apabila keguguran kurang dari empat kurang dari 4 bulan atau 120 hari dan belum berbentuk nah wujudnya manusia, maka nanti tidak dihitung nifas. Nah, barakallahu fiikum oleh karena itu dihitung darah nifas manakala nah sudah apa? Nah, yang keluar tersebut gumpalan tersebut sudah berwujud manusia. Nah, barakallahu fiikum. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dan juga yang lainnya. Kita lihat berikutnya barakallahu fiikum Fawalladzi la ilaha ghairuh. Maka demi zat yang tidak ada ilah selainnya. nama zat maksudnya adalah demi Allah, inna ahadakum. Perhatikan baik-baik. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian la ya'malu bi amali ahli jannah. Sungguh dia beramal dengan amalan penduduk surga, bayangkan ini. Ini termasuk takdir juga ya, tapi harus berhati-hati, bukan berarti kita pasrah dengan takdir kemudian seenaknya sendiri tidak, tetap beramal. Kita lihat dan sungguh salah seorang di antara kalian ada yang beramal amalan penduduk surga hatta mayakunu yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' hingga sampai antara dia dan antara surga kecuali tinggal dhira' apa dhira' apa itu sehasta tinggal sehasta saja tapi apa fayasbiqu alaihil kitab ternyata sudah didahului catatan kitab tersebut fayamalu bi amali ahli nar akhirnya orang tersebut beramal amalan penduduk neraka fayadkhuluha dan dia pun masuk ke dalam neraka padahal antara jarak dia dengan surga tinggal satu dirak saja paham itu ya tinggal satu dirak tapi karena sudah takdirnya Allah taala sudah mencatat dia termasuk apa penduduk neraka sehingga akhir hayatnya dia menutup dengan apa amalan penduduk neraka wal iyadu billah Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Dan sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang dia beramal dengan amalan penduduk neraka hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira' hingga tidak ada jarak antara dia dan neraka tersebut kecuali hanya sehasta tapi fayasbiqu alaihil kitab kemudian ternyata catatan sudah mendahulinya. fayamalu bi amali ahli jannah akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga fayadkhuluha kemudian dia pun masuk surga ini terjadi ya banyak sekali ya awal mulanya mungkin kecilannya dia nakal sekali, eh? pernah menjadi anak pang preman misalkan, nah barakallahu fikum atau anak jalanan misalkan, tapi ternyata tobatnya. Tobat nah di akhir hayatnya dia beramal amalan saleh, beramal amalan kebaikan. Akhirnya ditutup akhir hayatnya dengan kebaikan bayangkan. Fayadkhuluha mas surga. Padahal kalau kita perhatikan banyak Nah barakallahu fikum misalkan orang-orang jahat, orang-orang yang nakal kemudian ketika Nah, barakallahu fikum sudah usia tuanya bertobat. Banyak sekali ya seperti itu ya. Nah, menunjukkan bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keberadaan hambanya dan itu semuanya tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang semula beramal-amalan baik, amalan ketaatan, namun justru menutup akhir hayatnya dengan kemungkaran, kemaksiatan atau yang semisalnya. Allah musta'an. Naam. Ini semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti kita berlepas diri dari amalan kemudian pasrah dengan takdir itu nggak diperbolehkan. Tetap beramal. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian. Masing-masing kalian itu akan dipermudah nanti nah untuk beramal dengan apa yang dia tetapkan telah ditetapkan untuknya. Paham itu ya? Jadi kita tetap beramal barakallahu fikum. Murwahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya Bukhari? Kunyah nama gelarnya. Abu Abdullah Muhammad Ismail Al-Bukhari, gelarnya Jabalul Hifat gunungnya hafalan. Berapa hadis yang dia hafal? Hadis yang dihafal Imam Bukhari berapa? tiga ribu Masih kurang tiga ribu Ratusan. Berapa? seratus ribu tiga ratus ribu Rinciannya bagaimana? Secara global semuanya 300 ribu benar. Cuman rinciannya bagaimana? Bagaimana rinciannya? Antum? Terus? Nah, 100 ribu hadis sahih yang beliau hafal, 200 ribu hadis yang dhaif yang beliau hafal. Disebutkan dalam terjemahnya dengan sema'na barakallahu fikum beliau mengatakan ahfadhu mi'ata alfi haditsin sahihin wa mi'atai alfi haditsin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 ribu hadis sahih dan 200.000 ribu hadis yang tidak sahih. Imam Bukhari, Jabanul Hifd, gunungnya hafalan. Siapa namanya tadi? Ah Yusuf. Nama Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Naam. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Jadi hadis ini dihafal ya, pendek, mudah dihafal, simpel, padat maknanya, intinya di dalamnya sangat banyak faedahnya. Dihafal ya insyaallah ya. Naam. Mulai besok setorkan insyaallah taala hampir semuanya sudah hafal, yang belum hafal menghafal. Naam barakallahu fikum. Mudah sekali ini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Kita lihat penjelasannya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq yang mana beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan ucapannya. As-shadiqu fi dzatihi wal masduq fi qawlihi wa fi'lihi. Atas makna itu ya maksudnya adalah beliau adalah orang yang benar jujur zatnya. Rasulullah Alaihi Wasallam memang orang jujur. Kemudian apa? Al-masduq dibenarkan ucapan perbuatannya. Nah, karena apa sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala ucapannya, terutama dalam masalah syariat-syariat, nah, larangan, ancaman, kemudian barakallahu fikum perintah atau yang semisalnya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya. Yujma'u. Dikumpulkan bayangkan dikumpulkan li'anal mauluda yatakawwanu minal ma'ain. Karena yang namanya orang dilahirkan itu tergabungkan antara apa? Tergabungkan dari dua air. Perhatikan baik-baik ini ya. Tergabungkan dari dua air. Ma'ir rajuli wa ma'il mar'ah. Air milik lelaki dan air milik wanita. Nah, barakallahu fikum secara globalnya mafhum insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum, nam tergabungkan dari dua air mani yaitu milik lelaki dan milik wanita. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari air mani yang bersampur, yakni mukhtalitatan Amsyajin ay yakni mukhtalitatan Itu air yang bercampur. Maafun salah ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Yang seperti ini tidak perlu dirinci serinci-rincinya antum pahami baik-baik bahwasannya terkumpulnya penciptaan manusia di dalam enam kandungan ibu tersebut barakallahu fikum terkumpul dari dua air tadi, air milik lelaki dan air milik wanita. Naam. Wa yaqulu jalla wa ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Naam barakallahu fikum. Yang mana penciptaan tersebut keluar dari antara apa? Antara sulbir rajul wa tara'ibil mar'ah Nah, intinya apa barakallahu fikum? Intinya dilahirkan dari apa? Air milik lelaki dan air milik wanita. Seperti itu. Aisul birrajul wa tara'ibil mar'ah. Fal maulud yukhlaqu minal ma'ain. Maka yang dilahirkan atau orang yang dilahirkan itu diciptakan dari dua air. Perhatikan baik-baik. Nah, air lelaki dan air wanita, maksudnya air mani. Qala yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya 40 hari dalam keadaan berbentuk nutfah nah nutfah itu adalah ay yakni nuqtatan nuqtata maniyin, maksudnya setetes air mani nah gumpalan air mani nah barakallahu fikum seperti itu tapi campuran antara air mani lelaki dan air mani wanita barakallahu fikum. Ini 40 hari pertama. 40 hari pertama. Nanti ini seperti ini perhatian baik-baik ya. Nah, barakallahu fikum karena nanti setelah globalnya anak tanyain, jadi jangan sampai nanti gagal paham, perhatikan baik-baik. 40 hari pertama berbentuk apa? Gumpalan air mani. Qala summa yakunu 'alaqatan. Kemudian setelah itu 40 hari berikutnya menjadilah 'alaqah. Yatahawwalul maniyu ila dam. Maksudnya apa? berpindah, berubah air mani menjadi darah. Itu 40 hari berikutnya. Berarti sudah apa? Berapa hari? 80 hari. Hadil 'alaqatu fi muddati arba'ina yauman. Naam, gumpalan ini pada Nam jarak 40 hari hadhihi samanuna yauman. Ini sekarang sudah 80 hari. Jadi gumpalan pertama tadi berbentuk air mani. Gumpalan berikutnya sudah berbentuk darah. Qala thumma yakunu mudghatan. Kemudian 40 hari berikutnya berarti berapa hari ihsan? Hah? 120 hari ya. Berapa bulan tadi? 4 bulan kita lihat. Kemudian menjadi mudghah, thumma yatahawwalu min ad-dam ila al-mudghah. Kemudian berubahlah dari darah menjadi mudghah, yakni qit'ata lahmin, potongan daging. Nah, potongan daging barakallahu fikum. Fi muddati arba'ina yauman salisatan. Pada jarak apa? 40 hari berikutnya yang ketiga. Jadi hari 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari yang ketiga itu 120 hari kurang lebihnya 4 bulan sudah berwujud. Nah, barakallahu fikum. Na'am barakallahu fikum gumpalan daging atau sudah berwujud potongan daging. Disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala mulai apa? mengembangkan Nah, barakallahu fikum dan juga merintahkan malaikatnya untuk apa? Meniupkan roh di dalamnya. Nah, roh itu apa sih roh itu? Antum? Antum tahu roh enggak antum? Antum punya roh enggak antum? Nah, roh itu apa? Nyawa. Labas. <laughs> <laughs> Nah, cuman apa itu? Antum? Apa? Hah? Arwah. Arwah jemaahnya. <laughs> Lah Labas. Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat tidak pula nah para salaf barakallahu fikum. Tapi ini perselisihan yang para ulama berpanjang lebar dalam perselisihan tersebut, namun ujung-ujungnya enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Naam wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit, kita nggak tahu kayak apa bentuknya. Walaupun perselisihan panjang lebar ada yang mengatakan panjang, lembut ini itu semuanya apa? Nam perselisihan yang bisa dikatakan apa tawilu dail qalilu nail. Panjang ekornya tapi hasilnya sedikit. Yaitu kembali pada firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Ingat-ingat ya, 120 hari sudah berbentuk enam potongan daging. Hadi mi'atun wa isruna yauman. Ini 120 hari. Wa fi tawril mudghati tukhlaqu Dan pada tahapan perkembangan mudghah, potongan daging tadi diciptakanlah a'dha'uhu, anggota-anggota badan. Wa yatabayyanu annahu janin dan mulai nampak janinnya. Berarti usia berapa tadi Usama? 120 hari barakallahu fikum. Bayangkan, kalau antum bayangkan baik-baik sangat disayangkan orang yang durhaka itu ya. Berani sama ibunya, minta uang dikasih, ibunya dibunuh. Paham ya? Banyak sekali kejadian seperti itu, anak-anak yang tidak bertanggung jawab itu ya, minta uang untuk beli sabu-sabu. Paham ya? Untuk beli apa? Sabu-sabu obat-obatan terlarang, enggak dikasih dia pergi. Nah, durhaka sama ibunya, ibunya pun ditantang. Bayangkan itu. Padahal kalau bayangkan ini bagaimana coba? 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari prosesnya bayangkan itu. 6. Dan ini pun ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Ada yang keguguran, ya kan? Terkadang ada pula yang lanjut sampai 9 bulan. Nah, semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala summa yursalul malak, kemudian diutuslah malaikat. Diutuslah malaikat. Untuk apa? Yakni summa fil arba'ina rabi'ati tamama arba'ati ashur, yaitu pada 40 hari yang keempat na barakallahu fikum sempurnalah 4 bulan ay mi'ata wa ishrina yauman na barakallahu fikum yaitu 120 hari yursalu ilaihil malak diutuslah malaikat kepadanya al muwakkalu bil ajinnah malaikat yang ditugaskan untuk me, na barakallahu fikum nam urusan masalah janin fayadkhulu alaihi fi batni ummi akhirnya dia masuk ke dalam perut ibunya nah perut ibu orang nah barakallahu fikum yang dikandung ini nah, malaikat ditugaskan untuk apa tadi tugasnya mencatat nah meniupkan roh kemudian mencatat perhatikan baik-baik mencatat apa eh? amalannya apa rumah tangga amalannya kemudian apa lagi ajalnya, kemudian apa lagi? Rezekinya, ya enggak? Dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia catat di situ. Nah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum perhatikan baik-baik. Qala tsumma yanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tadi meniupkan badannya ruh. Ar-ruhu allati yataharraku biha. Ruh itulah yang apa? Yang janin atau orang itu bergerak dengannya. Ruhul hayah, yaitu ruh kehidupan. Wa qad ajazal basharu an ya'lamu haqiqata hadhir ruh. Perhatikan Bapak ini. Sungguh manusia enggak mampu untuk mengetahui hakikat ruh ini. Kayak apa ruh itu enggak mampu orang melihatnya. Paham ya? Sekarang kita kan hidup semuanya ya, ada rohnya atau tidak? Ada, tapi apakah mampu melihat rohnya kayak apa? Dioperasi pun belum mampu. Orang dioperasi di bedah dadanya dilihat mana sih rohnya? Nampak enggak kira-kira? Anas? Enggak nampak, enggak enggak ada yang tahu. Nah, barakallahu fikum kita lihat di sini. Naam, Fahiya sirrun min asrarillahi azza wa jalla masyaallah. Yang namanya ruh itu adalah rahasia daripada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala Allah taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ini dihafal ya. Pendek, simpel, padat, membantah orang-orang ahli kalam filsafat. Yang mereka masih ngotak-atik, masih diputar-putar terus terus seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu dibulat-bulatkan kemudian intinya macam-macam. Paham ya? Bikin orang itu pusing. Ilmu apa? Ilmu kalam. Allah musta'an ilmu kalam jangan dipelajari. Kita lihat. Allah telah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku, perkara Rabbku. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu yang kita miliki itu sedikit barakallahu fikum walaupun banyak yang kita hafal. Masih sedikit. Karena ilmu itu sangat luas sekali barakallahu fikum. Ilmu itu sangat luas sekali bagaikan apa? bagaikan lautan yang sangat luas sekali. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk mencari ilmu yang paling bermanfaat yaitu ilmu akidah wa tauhid. Nah, barakallahu fikum bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada ya'lamu haqiqata hadir ruh. Enggak ada seorang pun yang mampu untuk mengetahui hakikat ruh ini. Wa ma huwa syai'un ya'ti bihil malak yang mana ruh itu ada sesuatu yang didatangkan oleh malaikat fa yang fuhuhu fi hadzal janin kemudian malaikat meniupkan roh tersebut kepada janin ini. Fayataharraku, kemudian bergeraklah janin tersebut, wayahnya yahya biidznillah dan hidup dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang kalau antum mungkin punya ibu ya, nah barakallahu fikum atau istilahnya eh, punya istri gitu. Nah, kalau antum perhatikan baik-baik kalau hamil, mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, biasanya belum ada gerakan. Maksudnya kalau didengarkan itu belum ada gerakan biasanya. Tapi kalau sudah 4 Nah, barakallahu fikum 4 bulan atau seratus dua puluh hari mulailah ada gerakan. Terkadang ada suara-suara detik apa? Detik apa? Detik jantung atau yang semisalnya. Ya nanti nah barakallahu fikum bisa buktikan sendiri. Nah barakallahu fikum bisa buktikan sendiri. Yang jelas apa? Itulah yang namanya enam tatawurat yaitu dalam artian tahapan-tahapan perkembangan penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Naam. Fa idza ja'al maut kharajat hadir Tapi kalau sudah datang kematian, perhatikan baik-baik ini, kalau sudah datang kematian, keluar pula roh ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, roh sudah nggak ada lagi sudah. Paham ya? Disabut rohnya. Fayahmadul jism. Kemudian badan mulai kaku dan keras. yasiru jussah. Menjadilah dia adalah apa? Nah barakallahu fikum bangkai. Atau bisa dikatakan tinggal jasadnya. Tidak ada apa? Tidak ada rohnya. Famadamat fihi roh fahuwa hayyun. Selama roh itu masih ada, maka naam hiduplah dia. Nah kita semuanya Secara tidak langsung butuh roh yang namanya roh maknawi, yaitu ilmu barakallahu fikum untuk menghidupkan apa? hati kita. Jadi hati kita ini kalau tidak pernah disirami nam dengan apa? Dengan roh maknawi yaitu ilmu, dikhawatirkan hatinya mati. Nah, walaupun orangnya hidup, orangnya hidup jalan sana kemari, tapi karena hatinya mati barakallahu fikum, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran, tidak mengetahui yang mana yang ma'ruf, tidak pula mengingkari perkara yang mungkar. Nasallahu salamata wal afiyah. Naam. Wa idza kharajat ha fa ala qismain. Nah, selama roh itu masih ada hidup dia. Namun kalau keluar bagaimana? Maka ada dua pembagian. Pertama, imma an takhruja bin naum wa hadhihi wafatun sughra. Perhatian baik-baik ini. Imma keluarnya roh dengan tidur. Antum tidur itu seakan-akan roh sudah keluar sudah ini dinamakan mati kecil, wafat kecil. Paham ya? Jadi antum kalau meninggal dunia yang kecil itu ketika tidur itu. Enggak terasa kadang ya. Nah, barakallahu fikum dibangunkan terasa tidur terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum meninggal dunia dia, tapi kecil. Paham ya? Tapi kecil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau yang pertama perhatikan ini, imma an takhruja bin naum. Imma roh itu keluar ketika tidur, dengan tidur. Wa hadhihi wafatun sughra, ini kematian yang kecil. Wa imma an takhruja bil maut, imma ruh itu keluar dengan kematian. Wa hadhil wafatul kubra. Dan inilah yang dinamakan dengan enam wafat yang besar. Jadi kalau orang itu tidur, itu dikatakan apa? Meninggal tapi enam wafatnya wafat yang suhra Nah, tapi kalau kami kebablasan jadi kubro nanti. Apa maksudnya ya? Nah, tidurnya dia malam cuman bangunnya sudah dibangunkan nggak bisa lagi sudah. Nah, oleh karena itu hati-hati barakallahu fikum karena yang namanya kematian itu adalah tamu yang datang tanpa memberitahukan kita. Paham ya? Tamu terakhir yang datang secara tiba-tiba. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tsumma yab'atsukum fihi." Dan dialah zat yang telah mewafatkan kalian di malam hari yaitu ketika tidur dan zat yang mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum Fih kemudian Allah Taala bangkitkan kalian kembali, maksudnya menghidupkan kembali. Oleh karena itu doa ketika bangun tidur apa? Doa bangun tidur? Apa doanya? Antum? Apa? Nah, perhatikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ini syahidnya. Segala puji milik Allah zat yang telah apa? menghidupkan kami kembali setelahnya yang sebelumnya apa? Yang sebelumnya dimatikan. Nah, barakallahu fikum setelah kita dimatikan dihidupkan kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Nah, segala puji min Allah taala zat yang telah menghidupkan kami setelah kami diwafatkan. Wa ilaihi nusyur dan hanya kepada Allah taala kita semua akan dikumpulkan. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu mati ketika tidur. Paham ya? Kadang enggak terasa barakallahu fikum. Naam. Kemudian ketika tidur pun barakallahu fikum hafizakumullah Terkadang kalau orang itu mengigau, terasa nggak dia? Ketika mengigau, terasa nggak? Nggak tahu mengigau nggak tahu ya? Antum tahu mengigau nggak antum? Terasa nggak kira-kira? Nggak terasa, karena itu semuanya masuk dalam rangkaian nambah kalau fikum tidur tadi ya. Ayo Kita lihat berikutnya. Hadi atau hadan naum ini adalah tidur. Wahwal wafatu suhro Jadi ternyata tidur itu kematian yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Qala Tawafat rusuluna. hadi wafatul kubro Kalau ini Nam telah meninggal rasul-rasul kami ini maksudnya apa? Wafat yang kubra. Rusuluna yakni malaikatul maut. Maksudnya yang mewafatkan maksudnya apa? Yang mewafatkan orang tersebut adalah para utusan kami. Maksudnya utusan kami sama malaikatul maut. Nam. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tawaffathu rusuluna maksudnya apa? Para utusan kami telah membuat dia wafat itu wafat kubro. Karena malakul maut inilah yang mencabut nyawa, bukan Israel. Paham ya? Penamaan Israel, malaikat pencabut nyawa itu penamaan Israiliyat yang tidak sahih sumbernya. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, pada asalnya Israiliyat itu la yukadzdzab layu la yusaddaq. Enggak dibenarkan, enggak didustakan. Cuman kalau berselisih dengan dalil yang ada maka didustakan. Paham itu ya? Karena nas sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya yang memafatkan kita semuanya adalah malakul maut. Ingat-ingat malaikat pencabut nyawa siapa tadi namanya? Siapa namanya? Malakul maut. Malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut. Dalilnya mana dalilnya barakallahu fikum antum? Naam, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah telah mewafatkan kalian malakul maut yang telah ditugaskan untuk apa? mencabut nyawa kalian. Nah, jadi malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Israel bukan? Ewa, malakul maut. Bukan Israel ya, penamaan Israel adalah penamaan Israeliat yang tidak sahih. Naam. Ikhwan fi din azza wa kita ambil dikit lagi. Naam, kemudian apa? Yanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat tersebut meniupkan badannya ruh. Wa hadza min ayatillahi azza wa Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama fi qouli ta'ala yang seperti ini sebagaimana Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah. Maksudnya adalah hadza Adam alaihissalam. Karena Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, barakallahu fikum berbeda dengan penciptaan malaikat dan juga penciptaan jin. Kalau jin diciptakan dari apa? Antum Akh Yusuf? Jadi apa? Roh. Jin. dari api kalau malaikat roh nur cahaya. Ayo asan. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, "Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan naam gumpalan atau air mani. Naam pada eh, waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Maksudnya hadil arba'unan ulala. Ini adalah 40 hari pertama. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan nutfah tersebut. Perhatikan baik-baik gumpalan air mani tersebut. 40 hari berikutnya kami ciptakan 'alaqah yakni dam menjadi apa darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan dari darah tersebut mudghah yakni qit'ata lahmin, potongan daging. Jadi hari 40 hari pertama bentuknya apa Talha? 40 hari berikutnya Eh? Apa? Sekumpal darah 40 hari berikutnya sekumpal daging berarti total berapa hari ditiupkan roh padanya ketika sudah usia 120 hari berapa bulan sama 4 bulan. Naam. Kita lihat berikutnya para fikum. فخلقنا المضغة عظاما 'idhaman العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Artinya kemudian kami ciptakan dari potongan daging tersebut na'am barakallahu fikum tulang belulang. Kemudian kami berikan pakaian tulang-tulang tersebut dengan daging. Paham ya? Na'am barakallahu fikum karena kalau tulang tok tanpa daging kan bisa dikatakan tulang saja ya. Kemudian dikasih pakaian dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami memulai menciptakan makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ma agung Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah mengenai urut-urutan atau tambahan faedah mengenai tatawurat atau istilah perkembangan penciptaan manusia. Nam kita tunda pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Intinya kesimpulannya faedah yang kita petik pada kesempatan malam hari ini bahwasanya manusia diciptakan awal mulanya terkumpulnya di dalam perut ibu kita barakallahu fikum 40 hari pertama wujudnya apa tadi? Nah, apa? Apa? Nah, setetes air mani. Nah, barakallahu fikum 40 hari berikutnya eh 40 hari berikutnya totalnya berapa hari Yusuf? 120 hari. Berapa bulan tadi? 4 bulan warakallahu fiikum. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala fiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.